Eh, bagaimana mengatasi anak yang suka main handphone atau kecanduan game Ustaz? Baik, uh, eh, ikhwat alimana azakumullah. Pertanyaan ini sering ditanyakan pada kami dan kami harus menjawab dengan pertanyaan balik. Satu, siapa yang ngasih handphonenya? Tuh. Yang kedua, siapa yang ngisi kuotanya? Kalau kita renungkan ternyata orang tua lagi. Ujung-ujungnya kita juga kita yang berbuat, kita yang bertindak. Nah, makanya penting untuk kami tanyakan lagi. Satu yang harus dipahami, hal yang harus di, disampaikan kepada para orang tua yang karena anak kecanduan gadget, sebelum kami kasih tahu tipsnya berkaitan dengan kecanduan gadget, hal yang harus kami sampaikan harus ada satu sifat. Kalau sifat ini tidak dimiliki oleh orang tua dalam hal mengenai gadget, tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Tahu nama sifatnya? Nama sifatnya mau repot. Kena awal dari anak candu gadget karena nggak mau repot. Contoh, baru nangis dikit, <gasps> misalnya, ini, ini upin ipin upin ipin Ah, tonton tonton tonton. Ah, ah. ah. Baru nangis, ah, nih nih nih, lihat nih, ada nih nih nih, nusarara nusarara. Anak sedang butuh hiburan, kita berikan gadget karena nggak mau repot. Ibu-ibu juga begitu. Karena itulah penting untuk memahami, namanya pengasuhan wajib kita mau repot. Kalau nggak mau repot berat. Karena repot ini keniscayaan. Allah memilih kita dua dua hal. Satu, silakan repot di saat anak masih kecil atau uh, apa silakan ke uh, repot di saat masih kecil nanti tinggal ongkang-ongkang kaki di saat anak sudah dewasa ya kita tinggal tidur tiba-tiba anak kita mama umi aku masak ya aku pijitin karena kita repot atau yang kedua, silakan ongkang-ongkang kaki saat masih kecil. Anak lagi nangis, bobot hiburan, kita kasih gadget, kita lepaskan ya, Jangan ganggu abi, jangan ganggu mi. Ah, lagi ini. Nanti repotnya pas sudah gede. Tahu-tahu pas sudah gede, ditelepon ke polsek, Pak, anak bapak sini. Oh, lagi silaturahim. Enggak, ketangkep, Pak. Narkoba. Ya Allah, Masya Allah, Ya Allah, Astagfirullah. Tuh. Dulu kamu gak begini, nak. Dulu. <coughs> Afwan, dulu karena dulu masa repotnya sudah berakhir. Makanya seolah Allah yang mengatakan kita, wahai manusia, wahai hambaku, masa repot, masa ongkang-ongkang kakimu sudah selesai. Sekarang masa repotmu. Karena dulu kau tidak mau repot-repot. Makanya e, ibunda Hajar ketika namanya e, Nabiullah Ibra, e, Ismail nangis, dia tunjukkan dulu salah satu sunnah pengasuhan itu repot. Lari aja ke bukit. Sekiranya dia model emak-emak atau ibu-ibu zaman now mungkin Udah nah mau nangis gimana ini padang pasir, mau nangis nggak mungkin. Dia berlari dulu ke bukit sofa, nggak ada air, lari lagi ke Marwa. Logika kita kalau di sofa nggak ada, Marwa nggak ada, selesai. Apa yang terjadi? Ya udah selesai. Mau gimana lagi nak pasrah. Dia tunjukkan dulu penting repot. Lari lagi sofa, lagi lagi Marwa, lagi sofa, Marwa. Tujuh kali yang anehnya tujuh kali beliau berusaha airnya yang nemu anaknya kan nggak nyambung ibunya yang usaha anak nyambung kalau kita mungkin udah kesel tau gitu ngapain mama lari bolak balik ya ternyata kamu juga nemuin air ah malas gitu kita ini kadang-kadang lupa Allah menghisap proses bukan hasil wa malu faisalallahu malakum rasulul muminun katakanlah berusaha saja kamu Allah rasulullah mumin makanya hasil itu milik Allah proses itu tanggung jawab kita Inna Allah apa uh, inna apa, apa Inna kala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mayasha Kamu nggak bisa ngasih hidayah sama orang kamu sayang. Allah ngasih hidayah. Allah tuntut kita adalah proses. Makanya satu sebelum nanya gimana cara anak kecil gadget siap repot. Kalau nggak mau repot percuma tipsnya nggak akan pakai. Yang kedua, kenapa anak candu gadget? Karena dia punya kebutuhan yang kadang kita abaikan namanya hiburan hiburan bagi anak itu ibarat makanan. Kenapa Rasul itu sampai menegur tiga orang sahabat yang saking ekstrimnya. Saya pengen sholat selamanya, saya pengen puasa selamanya, saya pengen jomblo selamanya. Saatan-saatan. Hidup itu dinamis. Silakan engkau apapun, hiburan boleh saja, berhibur diri boleh saja. Jangan keras terhadap dirimu. Nah anak apalagi kita keras dia nggak butuh hiburan bahaya. Dia nggak boleh nasyid, nggak boleh bermain. Oh, di masa kecil dia tagih nanti di usaha dewasanya. Anak yang masa kecilnya nggak diberikan hak untuk bermain, kelak menjadi orang dewasa yang suka bermain-main, bahkan mempermainkan perasaan wanita dan mempermainkan agama. Jadi penting untuk kita memahami Michael Jackson di di waktu kecilnya bapaknya keras luar biasa, suruh dia itu apa eh, latihan supaya jadi orang bintang. Akhirnya apa? Dia tumbuh jadi bintang, emang hebat. Tapi ketika masa dewasanya timbul sifat kanak-kanakan. Dia bikin Disneyland di rumahnya sendiri Ya, dia ingin bermain-main khusus untuk memuaskan. Karena hidup seorang yang dewasa bermain-main bermula dari mahaknya. Makanya hal harus kita pahami kenapa para ayah ini penting untuk <clears throat> mengupdate dirinya, untuk menghibur diri. Dalam buku ini ada tiga skill seorang ayah pertama bermain, yang kedua bercerita, yang ketiga menjelajah. Silakan kalau mau baca buku ini ada bermain seperti contohkan Rasulullah ketika mengumpulkan Bani Abbas, Rasulullah mengatakan, "Masa bako ilayya falahu kadza wa kadza." Siapa yang bisa mendahului aku berlari, dapat ada ini dari Rasul bermain. Dan Rasulullah kalau bermain itu benar-benar untuk kesenangan, bukan untuk menang dan kalah. Ini ayah ada yang bilang gini, siapa yang bisa dahului Abi, dapat ada ini dan ini. Abinya kabur kayak mantan copet. Ah, anaknya bilang, ah males ah, mau Abi malah. Ini enggak main itu kadang-kadang kita mengalahkan diri. Jangan mentang-mentang badminton tingkat RT kita kalah mulu sama anak pelampiasan. Cua! gitu. Akhirnya anak gak mau main sama abinya, ya karena kalah mulu. Pada pentingnya kita mengalahkan diri supaya anak, aduh enak main sama abi. Tuh bercerita. Antum gak harus jadi ahli siroh untuk bercerita. Sebab ada satu cerita yang gak bisa ceritakan ahli siroh kepada anak antum. Ya, ternyata anak butuh satu cerita yang nggak bisa ceritakan ahli sirohat siapapun, yaitu cerita pengalaman hidup antum masa kecil. Ternyata ada yang anak sukai itu ketika bisa dulu Abi waktu SD nak berjalan kaki ke sekolah, Abi itu sampai plus sepatu Abi diplastiki supaya nggak kena namanya cerita-cerita ini dirindukan sama anak. Anak senang cerita-cerita kita, jadilah pencerita bagi anak. Yang ketiga, belajar explorer. Ayah itu seperti Dora. Dora itu explorer. Kenapa disukai oleh anak-anak? Karena anak tuh senang hidupnya menjelajah. Kalau ayah berangkat ke masjid, pulangnya lewat jalan yang berbeda. Itu salah satu hikmah sunnahnya kenapa Rasul ingin supaya kita kalau misalnya ke masjid atau salah satu selain syiar, tapi kita ingin mengajarkan ke anak ada jalan kecil, Anak tuh senang, eh bi ada kuburan di sini ya. Nah hak kuburan apa nak? Nah penting kita jelaskan siapa ya kita bilang begini kepada eh, assalamualaikum ya ahl, diar dan sebagainya. Kita bilang begitu. Kita bilang kepada eh, anak-anak uh, kita bagaimana mereka melewati sesuatu dan ini yang kenapa para orang tua harus berikan. Jadi yang paling penting berikan hak untuk hiburan. Makanya jadilah ortu yang tadi uh, rimusnya kalau uh, dalam uh, bagi anak ABG penting saya sampaikan di zaman sekarang tidak butuh jadi uh, tidak cukup jadi ayah yang baik tidak cukup tapi tambahlah jadilah ayah yang baik plus asyik baik plus asyik itulah kenapa karena kalau baik aja anak itu akhirnya tetap nggak betah di rumah. Saya pernah temukan anak-anak nongkrong di jalanan dan saya sempat ngobrol. Saya bilang betah banget sih kamu di sini. Emang bapak kamu jahat ya? Enggak, bapak sih baik, tapi nggak asyik. Kenapa? Karena bapaknya nggak bisa membuat mereka tertawa. Tadi sudah kami sampaikan ketawa itu butuhan mereka. Makanya jangan merasa malu untuk mengajak ketawa karena Rasul sendiri mengatakan itu berpahala. Bahkan ada satu sahabat, bayangkan sahabat ini kita kenal sebagai Jami Al-Qur'anul Karim yang mengumpulkan Al-Qur'an. Beliau juga guru dari para ahli Al-Qur'an di zamannya yaitu Zaid bin Sabit beliau juga orang yang ahli dalam beberapa ilmu fikih dan sebagainya. Ada satu e, riwayat disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, disampaikan oleh satu sahabat Sabit bin Qais. Perhatikan kalimat Sabit tentang beliau kata sabit gini ma raaitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wal afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit saya belum pernah melihat laki-laki yang lebih gagah dan berwibawa saat berada di hadapan kaumnya saat berada di hadapan koleganya tapi lebih lucu dan kocak saat di rumahnya dibandingkan Zaid bin Sabit jadi Zaid ini kalau di luar kaumnya di sama kaumnya itu gagah dia gagal dia luar biasa berubah. tapi di rumahnya bapak yang lucu, bapak yang menyenangkan, bapak yang memberikan kebutuhan itu. Kalau kita kebalik, di sama kumpul-kumpul sama teman-teman satu liko, satu kok kita lucu banget. Kita bikin ketawa bercanda, tapi giliran di sama anak-anak kerasnya luar biasa, kebalik. Di rumah tampilkanlah kita sebagai sosok bapak yang menyenangkan. Ya anak-anak kita di masa pandemi nggak sekolah, stres di rumah, berikan hak kebutuhannya Jangan duduk di meja makan pertanyaan terlalu serius. Nah menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen di negeri ini? 2 persen, 3 persen kata anak. Ya Allah berat banget pertanyaan ayah ya. Abi ini pertanyaannya nggak ada yang lain apa. Kadang-kadang anak butuh sesuatu yang. Nah kalau kita mau memberikan kebutuhan hiburan, perlahan anak akan beralih dari kebutuhan gadget ini kepada ayahnya. Ayah main yuk mancing, ayah yuk main sepeda yuk, ayah main yuk main sepak bola. Oke. Okay. Yang kedua, anak akan main gadget, kalau tidak punya daily rundown, aktivitas harian, tidak ada agenda. Allah berfirman surat al asyr 18, ya ayyuhalladzina amattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Eh orang beriman bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah kalian besok mau ngapain. Ayat ini seolah-olah mengingatkan, pertanyakan kepada diri dan anak kita, apa agendamu besok? Saya sampaikan beberapa poin berapa kali saya mendapati anak-anak candu gadget, anak yang tidak bisa menjawab pertanyaan. Agenda kamu besok apa nak? Nggak tahu, libur. Maka kemungkinannya cuman Dua, eh lima. Satu main, satu tidur lagi. Dua eh, nonton TV. Tiga main gadget. Empat makan yang banyak. Lima ngisengin orang. Makanya ada budaya prank. Budaya prank di kalangan anak-anak muda karena mereka nggak punya visi hidup nggak punya roadmap kayak Muhammad Al Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, tidak punya agenda harian. Saking menaklukkan Konstantinopel, dia harus mempelajari semua ilmu, mulai dari ilmu perang, silat, bahasa, ya dan keahlian. Anak kita itu karena nggak punya roadmap mau jadi apa, nggak punya besok agendanya apa. Jawabannya nggak tahu, libur. Anak-anak tidak punya agenda harian pasti larinya ke gadget. Maka tugas ortu di malam hari bikin agenda bersama anak. Itu yang, yang ketiga, pakailah manajemen gadget. Manajemen gadget ini ada lima, tapi uraiannya akan panjang. Pertama adalah terkait dengan waktu yang disepakati yang dilarang. Satu, sebelum um, subuh sampai syuruk, yang kedua maghrib sampai isya. Dua, yaitu uh, uh, lokasi, nggak boleh main gadget di kamar mandi, di kamar tidur, nggak ada handphone di situ. Nah penjelasannya nggak mungkin saya urai di sini karena panjang. Yang ketiga adalah durasi maksimal berdasarkan kesepakatan eh, para ahli pendidikan orang dewasa itu main gadget totalnya dua jam per hari itu maksimal kalau enggak candu kalau anak-anak di bawah umur 15 tahun itu setengah sampai satu jam totalnya tapi yang keempat itu isi dan aplikasi makanya dicek yang kelima nanti situasi situasi itu termasuk saat makan bersama saat ibadah saat ngobrol dengan tamu atau jadi tuan rumah eh, apa eh, atau saat lagi agenda liburan. Ada lima. Nah, berikutnya nanti pembahasan gadget terkait kapan anak bisa memiliki dan kapan anak bisa memakai. Itu juga pembahasannya panjang. Penting saya sampaikan, kesalahan mendasar orang tua memberikan gadget sebelum waktunya. Padahal gadget ini itu hukumnya seperti harta. Dr. Khalid Ahmad Asyantun mengatakan gadget itu harta dan pengelolaan harta itu ada dalam surat An-Nur ayat 6. Eh, eh, fa'in apa? Wa'in anas tum, eh, apa? Uh, dalam Quran sebelum di surah uh, eh, apa kata Allah jika an, uh, jika anakmu sudah berusia rusda maka serahkanlah fatwa ilaim amwalahum makanya seseorang baru boleh memiliki gadget kalau sudah usia rusda rusda itu usia apa usia setelah balik dicirikan dengan dua satu, bagi anak laki-laki dia sudah berani safar sendirian karena dia sudah merepet ke Medan boleh punya gadget. Kalau anak perempuan cirinya adalah sudah bisa mengurus rumah tangga sendirian. Mulai dari makan, nyuci piring, beres, sapu-sapu. Kalau dia sudah bisa ngurus itu namanya usia rusda, maka dia boleh memiliki. Sebelum usia itu namanya memakai, berarti handphone bapaknya lain yang diberikan. Ini hak Bapak, berarti kamu dipinjamkan. Itulah namanya hak pakai. Hak pakai sendiri nanti berbeda lagi ada namanya hak pakai untuk anak sebelum memayis dan hak pakai setelah memayis. Itu juga berbeda. Mohon maaf saya harus singkat ya karena memang waktunya sangat terbatas tapi mudah-mudahan kalau majelis ayah ini rutin, eh, kita akan bikin modulnya karena kami bikin sendiri untuk nanti setelah ini akan buku terbit buku kami, insya Allah ada father man, nanti ada father boy, ada ayah pengembara, nanti ada ayah kepala sekolah macam-macam. Jadi ayah-ayah jarang pulang pun kami bikin juga untuk bukunya, insya Allah. Uh, saya serahkan kembali kepada MC.